الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا بشهر رجب وهو الذي اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم المجتبى المؤيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والعرب اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من به ترجى شفاعته يوم المآب أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم حاضرين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله لله Pada hari ini kita masih berada di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menganjurkan untuk bertobat di bulan yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Lebih jelasnya, bulan Rajab adalah bulan yang baik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan berhijrah, yaitu hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, hijrah dari ujaran kebencian kepada ujaran kebaikan dan hijrah dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji. Tidak heran bila sejak memasuki bulan Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya meminta berkah di bulan Rajab dan Sya'ban tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya, Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan ini antara lain dengan memperbanyak puasa, istighfar dan doa. Maka persiapkan diri kita semua untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlakul karimah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis diriwayatkan Al-Imam Baihaqi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana pengertian akhlak menurut Al-Imam Ghazali dalam Ahya Ulumuddin? Akhlak adalah perangai kejiwaan yang menjadi sumber segala perbuatan secara spontan. Perangai kejiwaan yang menimbulkan perbuatan terpuji dinamakan dengan akhlak mulia. Sebaliknya, jika perbuatan yang muncul adalah perbuatan tercela, dinamakan dengan akhlak tercela. Akhlak selalu berkaitan dengan perilaku yang melekat sebagai kebiasaan pada diri seseorang. Jika seseorang melakukan sesuatu di luar kebiasaannya, maka itu bukan perangai dan sikapnya. Walaupun demikian, akhlak dapat diubah untuk diperbaiki karena jiwa manusia diciptakan sempurna atau dalam proses menjadi sempurna. Hijrah dilakukan dengan pendidikan dan pembinaan pada sikap dan perilaku positif seperti sifat kaku diubah dengan sikap yang ramah. Ujaran kebencian diubah dengan ujaran kebaikan. Sikap yang keras diubah dengan sikap yang luas atau lemah lembut. Dan sikap intoleran diubah dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Proses pembiasaan ini tentu saja tidak bisa dilakukan secara instan, tapi membutuhkan waktu perjuangan dan kesabaran yang tinggi. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana implementasi daripada akhlakul karimah? Maka kita kembali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah suri tauladan dalam berakhlak mulia. Banyak sekali ajaran-ajaran beliau tentang akhlak mulia. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud La yahillu li muslimin ayyurabu'a musliman. Tidak halal seorang muslim menyakiti orang muslim lainnya. Selain itu, Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dari kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Al Imam Hasan radhiyallahu anhu bagaimana dikutip Syekh Muhammad Jamaluddin dalam kitab Mau'idatul Mukminin beliau menyatakan husnul khuluqi bastul wajhi wa badlun nada wa kafful adha akhlak yang terpuji adalah dengan senyuman wajah membantu kebaikan dan tidak menyakiti orang lain Syekh Muhammad Jamaluddin menjelaskan pula bahwa saling mengasihi, rukun, dan saling menyayangi merupakan bentuk daripada akhlak yang terpuji. Sebaliknya, perpecahan, kebencian dan permusuhan merupakan akibat daripada akhlak yang tercela. Hadirin rahimakumullah, bagaimana ikhtiar kita agar keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita selalu berakhlak mulia dan terhindar dari akhlak yang tercela. Salah satu ikhtiar kita agar keluarga kita semua terhindar dari akhlak yang tercela adalah yang pertama, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka dekatkan anak-anak kita dan keluarga kita dengan ulama, para habaib, para kiai yang soleh dan ikhlas. Karena al ulama humul yang yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Orang-orang alim itu mengayomi, memperhatikan umatnya dengan pandangan kasih sayang. Yang kedua, dekatkan anak dan keluarga kita dengan masjid atau musola. Karena masjid adalah sebaik-baik tempat dan yang biasa berada di dalam masjid adalah sebaik-baik manusia. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Serta tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, dekatkan anak dan keluarga kita dengan pesantren atau madin atau majelis-majelis ilmu yang memiliki faham ahlu sunnah wal jamaah. Karena orang yang menempuh jalan ilmu akan mendapatkan kemudahan daripada Allah menuju jalan ke surga. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rawahul Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadirin rahimakumullah. Akhlak mulia merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim dan menjadi syarat untuk selamat dari neraka dan meraih surga. Sedangkan bagi orang yang tercela akhlaknya, sholat dan puasanya tiada guna karena orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia tidak memiliki kebaikan, tidak berharga dan menjadi calon penghuni neraka. Bagaimana sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang puasa di siang harinya, tekun ibadahnya di malam harinya, namun ia buruk akhlaknya, menyakiti tetangganya dengan ucapannya." Maka Nabi bersabda, "Tiada kebaikan baginya, ia termasuk ahli neraka." Hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab ini, marilah kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, bertobat kepada Allah dan meninggalkan maksiat agar kita mendapat ridhonya. Rajab bulan menanam kebaikan, Sya'ban bulan menyiram atau memupuk kebaikan, Ramadan bulan untuk memanen kebaikan. Bulan Rajab adalah pintu gerbang Ramadan. Mumpung di bulan ini, bulan penuh kemuliaan, marilah kita berhijrah Hijrah dari ujaran kebencian menuju ujaran kebaikan, terutama di media sosial. Hijrah dari kegaduhan menuju kerukunan. Hijrah dari permusuhan menuju persatuan. Hijrah dari akhlak yang jelek menuju akhlak yang baik. Sehingga dengan hijrah tersebut kita semakin baik, semakin berguna, semakin bahagia dan mendapatkan riba daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجنات ويجعل لكم أنهارا بارك الله لي في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر ويا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه